Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan inti pembahasan dari mansubatul asma yaitu isim-isim yang mansub. Untuk menyempurnakan pembahasan maka kita akan membahas salah satu tema yaitu at-tawabi lil mansub yaitu tabik-tabik yang mengikuti isim mansub. Perlu kami sampaikan bahwasanya pembahasan tentang at-tawabi pernah kita sampaikan tatkala kita membahas marfuatul asma. Sehingga dalam pembahasan at-tawabi lil mansub ini tidak jauh berbeda dengan pembahasan at-tawabi lil marfu. Oleh karena itu, kami sarankan kepada segenap ikhwah untuk mengulang pelajaran yang pernah kami sampaikan. Baik, Berkenaan dengan kelompok dari Atawabi, di sana ada empat kelompok. Yang pertama adalah Naat, yang kedua adalah Atop, yang ketiga adalah Taukid, yang keempat adalah Badal. Tidak ada salahnya kita mengulang satu persatu dari masing-masing tabik tersebut. Baik, yang pertama adalah Naat. Naat kita kenal dengan sifatnya, kita kenal dengan sifat. Di mana naat ini dia mensifati isim sebelumnya. Ya, kita kenal dengan manut Dan perlu kita sampaikan bahwasanya naat dia mengikuti manut dari sisi nau dan adat. Maksudnya dia mengikuti dari sisi nau. Nau itu dari sisi mudzakkar dan muanaknya Kemudian dari sisi adat ya mengikuti manputnya dari sisi mufrad kemudian musanna atau jamaknya ya sekali lagi e, kami sarankan kepada segenap ikhwah untuk mengulang pelajaran tentang naat ini pada pembahasan at-tawabi lil marfu baik kita sebutkan contoh di sini yaitu kita lihat di sini ada contoh sederhana Inna tilmida al-mujtahida yantu fil imtihani. Di sini kita sebutkan sesungguhnya seorang murid yang bersungguh-sungguh itu lulus dalam ujian. Baik, kita perhatikan di sini pada kata at ya, pada kata at Nah, perlu kita sampaikan kita membahas tentang uh, eh, tabi ya dari isim mansub ya tabi dari isim mansub di sini mit dia mansub kenapa mansub karena dia merupakan isim inna ya isim inna itu mansub nah dia di sini disifati ya disifati dengan al mustahid ya disifati dengan apa al mustahid mengingat ya al mustahid ini adalah naat dari atilmit atau sifat dari atilmit maka dia mengikuti tilmit dari sisi eropnya, mengikuti apa sisi erop dari atilmit atilmit dia mansub maka mujtahid dia juga mansub ya makanya inna tilmida al mujtahid ya jauh fil imtihan di sini sesungguhnya murid yang bersungguh-sungguh itu lulus dalam imtihan atau lulus dalam ujian. Baik, kita lihat contoh yang kedua ya untuk membedakan ya untuk memperjelas pemahaman kita tentang naat. Di sini contohnya tidak jauh berbeda hanya kita ubah sedikit saja kita perhatikan inna tilmidata al-mujtahidata tanjahu fil imtihani. Di sini kita lihat bahwasanya di sini mit kita ganti dengan atilmidata. Ya. Maknanya apa? Kalau yang awal mit itu adalah mudzakkar, maka atilmidata ini adalah muannas ya, ditandai dengan adanya tambahan takmar marbutoh ya. Sama-sama mansub karena merupakan isim inna maka naatnya dia juga harus mengikuti manutnya dari sisi nau tadi sudah kita sampaikan sehingga al mujtahidata ya sama ya dari sisi e, nauknya dari sisi apa jenisnya karena atil midata ini merupakan e, isim muannas maka al mujtahidata ya dia juga muannas ya makanya sama-sama ya e, nau sama apa jenisnya antara apa antara naat dengan manutnya baik kita juga akan e, lihat contoh yang lain dari naat ya sekali lagi untuk e, mereview atau mengulang pembahasan kita tentang apa naat ini di sini kita sebutkan contoh ya inna tilmi zaini ya di sini kita sebutkan inna tilmi zaini al daini yanjahani film Tihani. Di sini apa? Kita lihat atilmi zaini. Di sini ada atilmi zaini. Atilmi zaini dia adalah isim inna dan dia apa? Dan dia mansub ya, tanda nasabnya dengan ya. Ya, karena dia termasuk isim apa? Isim musanna, isim double. Nanti dilihat ciri-ciri ya i'rab nasab dari apa? dari isim musanna ya pernah kita sampaikan. Baik di sini atil midaini ya atil midaini dia musanna maka naatnya juga harus musanna ya makana makanya apa al mustahidaini ya makanya di sini e, naatnya adalah al mustahidaini yaitu apa e, musanna bentuknya juga musanna karena mengikuti manutnya Ya, kami sampaikan tadi mengikuti manut dari sisi adat, dari sisi jumlahnya karena di sini e, bentuknya musanna maka naatnya ikut-ikutan jadi musanna atau double ya. Itu adalah pembahasan tentang naat ya. Kami kira dapat dipahami pembahasan tentang naat yaitu e, salah satu dari at-tawabi ya. Baik. Kemudian Eh, kelompok yang kedua dari tabi ya, lebih khusus tabi dari isim mansub di sini ada atof ya ada atof demikian pula atof ter, e, telah pernah kita bahas ya pada pembahasan tentang tawabi lil marfu nanti diulang kembali baik kita akan sebutkan contoh sederhananya yaitu atof ya Eh, sebagai contoh misalnya kita lihat di sini itu Khalid dan Saliman. Aku melihat Khalid dan Salim. Ya, aku melihat Khalid dan Salim. Ya, atau dia adalah isim yang terletak setelah huruf-huruf atof ya, setelah huruf-huruf atof. Nah, di mana dia mengikuti i'rab ya dari kata yang terletak sebelum huruf atof ya atau kita kenal dengan nama dengan nama apa? Maktuf ya. Kita kenal dengan nama maktuf. Di sini maktufnya atau isim yang terletak sebelum huruf atop, huruf atopnya apa? wau ya adalah khalidan, dia mansub ya. Makanya atopnya eh, dia juga ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan mansub sehingga kita baca wasaliman Ra'aitu Khalidan wa Saliman. sama ya. Kemudian contoh yang lain. Ra'aitu Khalidan wa Maryama. Ya. Aku melihat Khalid dan Maryam. Nah, di sini atopnya adalah Maryam, sedangkan maktubnya sama yaitu Khalidan, ya, sama-sama mansub. Perlu kami sampaikan supaya tidak rancu, ya kalau hukum atop ini berbeda dengan hukum naat. Kalau manutnya tadi kan mengikuti apa? Mengikuti dari sisi nau jenisnya. Kalau atof itu nggak harus ya nggak harus makanya kita lihat contoh yang kedua ini apa roa itu Khalidan wa Maryama maktubnya muzakkar atofnya ternyata apa muannas boleh atau tidak boleh ya nggak ada yang larang baik itu adalah kelompok yang kedua dari At-Tawabi. Sekarang kita memasuki kelompok yang ketiga dari At-Tawabi yaitu At-Tauqid. Yaitu apa? At-Tauqid. At-Tauqid ini untuk e, penguatan ya, untuk menguatkan, untuk menghilangkan keraguan-keraguan dari si pendengar ya. Sebagai contoh ya, ra'aitu itu kalban kalban ya. Aku melihat betul-betul anjing ya. Jadi yang dilihat itu memang anjing, bukan kucing atau serigala atau macan atau yang lainnya. Nah, ini uh, taukidnya ini taukid lafzi nanti kembali dilihat pembahasan kita tentang taukid ya. Roa itu kalban kalban. Jadi dengan mengulang lafat yang hendak kita kuatkan. Di sini lafat yang hendak kita kuatkan adalah kalban. Maka kalban kita ulang ya. Roa itu kalban kalban. Aku melihat betul-betul apa? Anjing. Jadi yang dilihat itu anjing. Sekali lagi yang dilihat anjing. Mungkin saja kalau kita cuma mengatakan roa itu kalban, aku melihat anjing. Mungkin ada pendengar yang masih ragu-ragu jangan nah, jangan-jangan bukan anjing, jangan-jangan kucing. Ya, maka kita takjub dengan apa? Dengan menyebutkan pengulangan dari yang hendak kita kuatkan tadi. Apa? Kalban. Sehingga kalimatnya menjadi roa itu kalban kalban. Maka si pendengar serta merta dia akan merasa yakin bahwasanya kita betul-betul melihat anjing. Baik, kemudian contoh yang lain ya. Roa itu al-qaida nafsahu Nah, kalau contoh yang kedua ini adalah tauhid maknawi ya. Maksudnya dia e, menggunakan lafat-lafat khusus ya. Kita kenal dengan alfabet tauhid. Nanti diulang kembali pembahasan tentang tauhid. Baik, ra'aitu al-qaida nafsahu. Aku ya telah melihat e, betul-betul sang panglima. Jadi yang kita lihat itu betul-betul panglimanya, bukan anak buahnya, untuk mencegah keraguan-keraguan dari si pendengar. Baik, e, selanjutnya kelompok yang terakhir dari at-tawabi adalah al-badal ya, al-badal. Sebagai contoh ya, e, sebelumnya badal ini merupakan pengganti ya. Badal dia adalah sebagai pengganti ya yang digantikan dinamakan dengan mubdal minhu ya yang digantikan itu namanya mubdal minhu contohnya misalnya aroktu ya al imama ahmada aku telah mengenal imam ahmad di sini badalnya adalah ahmad sedangkan mubdal minhunya adalah al imam mubdal minhunya adalah apa al imam Eh, dia dikatakan sebagai pengganti yaitu Ahmad dia dikatakan sebagai badal atau pengganti karena seandainya yang digantikan itu kita hilangkan misalnya al imam misalnya kita hilangkan maka si Ahmad ini sudah cukup untuk mewakili makna al imam ya sehingga tidak terlalu merusak makna misalnya kita Arab tu ya Ahmad ya. aku telah mengenal Ahmad Oh siapakah itu Ahmad? Oh Ahmad itu adalah seorang imam ya, imam besar ya, salah satu imam dari empat madhab ya. E, sehingga Ahmad ini kita katakan sebagai badal atau pengganti dari al imam. Demikian pula pada pembahasan badal yang telah lalu juga telah kita sampaikan biasanya badal itu ditemukan setelah nama orang atau gelar ya atau gelar. Di sini ada al-imam, dia gelar. Maka ada nama atau kata setelahnya. Maka kita bisa tebak bahwasanya kata setelah gelar tersebut dia adalah sebagai badal dan dia mengikuti i'rab dari kata sebelumnya. Ya, dalam contoh ini adalah al-imam. Baik, Kemudian contoh yang lain dari badal ya, kita sebutkan contoh yang sederhana yaitu dorobtu al kalba rijlahu ya kalau ini adalah contoh badal ya ba'du minal kulli ya contoh badal apa al ba'du minal kulli ya kalau yang awal tadi adalah badal mutobik ya kalau yang contoh aroktu al imama ahmad itu adalah badal mutobik kalau dorobtu al kalba rijlahu ini adalah Badal apa? Ba'du minal kulli. Aku memukul anjing itu kakinya ya. Jadi yang dipukul adalah kakinya anjing. Dia hanya mewakili sebagian dari mubdal minhunya ya, mewakili dari si anjing. Yang diwakili adalah kakinya ya, kakinya anjing. Jadi yang saya pukul itu adalah kakinya anjing ya, bukan kepalanya atau seluruh tubuh dari si anjing. Ya, ini adalah badal ba'du minal kulli. Nah, baik ikhwati fillah itu merupakan pembahasan singkat ya sekedar pengulangan dari apa yang telah kita sampaikan dari at-tawabi ya. Kalau dalam pembahasan kita ya kita mengkhususkan pembahasan tentang at-tabi lil mansub yaitu tabi-tabi dari isim mansub Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang mansubatul asma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dapat mengamalkannya dan membukakan kepada kita jalan atau kemudahan di dalam memahami al-lughah al-arabiyyah atau bahasa Arab.